Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu al-ihtimamu bi umuril akhirah fadilah wal hammu bi umurid dunya radhilah. Wa fi sanah 1216 توفي سلطان جعفر ضخوة النهار رأيت الحبيب عمر بن سقاف كأني وهو في منزل غلس مثل أيام الشتاء وكأنه يقول لي سلوتك والأنس فلما انتبهت قيل إن سلطان توفي فكان السرور والسلو معدومين لأن الناس في تلك الأيام مؤمل في السلطان الصلاة ولكن يوم النية إلا نيه لأن الجسد إلا عمارة الدنيا لأن الجسد إلا عمارة الدنيا ما صلحت الأمور فكانت سبب فكانت سبب إنشاء القصيدة يا مريد العلم والعمل فزت بالمطلوب والأمل سلوتك والأنس تلقاهما تلقهما فيهما من غير ما جدل وقال رضي الله عنه الاهتمام بأمور الآخرة فضيلة perhatian dengan urusan akhirat itu satu kemuliaan, satu keunggulan. Walham dan kepikiran bi umurid dunia dengan urusan dunia radila satu kehinaan. Bagaimana mempersiapkan akhirat, surganya, kuburannya, diperhatikan satu keunggulan sehingga yang kamu pikirkan amal soleh nantinya karena untuk menggapai itu dengan amal soleh Gimana caranya kamu selamat di kubur? Ihtimam bil amir al akhirah. Gimana caranya kamu nanti hisapnya ringan? Itu termasuk ihtimam dengan umuril akhirah. Gimana caranya kamu dari itu mendapatkan syafaatnya Nabi? Itu bil akhirah. Fadilah itu satu keunggulan. Satu keunggulan, satu fadilah, satu kemuliaan. Walham bi umurid dunia berpikir dengan urusan dunia tanpa urusan akhirat. Gimana rumahnya kamu bagus? Gimana kendaraan kamu itu mewah? Gimana ke, duitnya kamu itu banyak? Radilah satu kehinaan. Kamu akan dipaksa untuk banyak bekerja kamu akan dipaksa untuk banyak urusan, kamu akan dipaksa untuk melakukan hal-hal yang membuat kamu payah menyita istirahat, menyita pikiran, menyita, menyita, menyita, banyak sekali. Pilih. Mau fadilah atau mau radilah, kehinaan atau keunggulan. Nah, bukan berarti nggak boleh bekerja. Bekerja jangan untuk urusan dunia. Karena itu Nabi menggambarkan ad-dunya mazra'atul akhirah dunia ini adalah ladang atau sawahnya akhirat. Tahu ladang nggak sawah? Sawah itu tuh digarap. Digarap itu untuk hasil. Hah? Untuk hasil. Kamu jadikan ini dunia sebagai sawah kamu untuk kamu garap. Hasil kamu adalah akhir akhirat. Inti di atas dunia buat masjid. Garap. Ente di atas dunia buat madrasah. Kamu di atas dunia santuni ya, anak yatim. Kamu di atas dunia laksanakan itu Dia lail, berzikir, baca Al-Qur'an. Hasilnya akhirat, mazraatul akhirat, dunia menjadi ladangnya akhirat. Tapi kalau kita kan enggak kita jadikan sawah ini adalah bukan untuk hasil tapi untuk main-main. Sawah dibangun di paving, sawah dicat, sawah dikasih tiker, kasih babut, nggak hasil. Dunia oh dihias, dunia Udah rumah bagus dibagusi, udah kendaraan bagus dibagusi, udah itu di, terus begitu. Ini sama dengan sawah dicat, mana ada hasil? Ini sama dengan sawah di paving, mana ada hasil? Sawah digarap untuk hasil dunia kamu gunakan untuk amal soleh untuk akhirat begitu maksudnya bukan berarti Mazra'atul akhirah inti bangun yang macam-macam inti laksanakan zakharif hutam jam'u hutamid dunia bukan begitu maksudnya. Paham tuh? Marrah Harun al-Rasyid pernah masuk Masjidil Haram. Harun al-Rasyid ini Amirul Mukminin ya. Masuk Masjidil Haram dan dia senang bantu sebetulnya. Dilihat di Masjidil Haram ada orang baik kasih duit. Ada orang soleh kasih duit. Ya. Ada kelihatan satu orang duduk dalam keadaan bersimpu di muka Ka'bah begitu sholat. Kasih duit satu gebok. Taruh ada di sejidahnya. Setelah dia berdoa, dia ngeliat kaget dia ada duit. tuh ada duit. Ambil ujung sejadahnya, dibuang semuanya. Keratang, keratang, keratang, keratang. Sholat lagi dia. Kaget Arun Rashid. Yang lainnya nangis, nerima. Yang lainnya Farhan, ini dibuang. Sholat lagi dia. Harun Rashid tanya, ini siapa ini orang? Eh, kenapa kamu bang? Kata dia. Jangan ganggu ibadah anak dengan dunia ente ya, kata dia. Awas, nanti ulangi lagi, kata dia. Anak lebih menikmati ibadah daripada dunia yang dikasih. Ditanya, siapa ini? Kata dia. Ini orang siapa? Ini Ali bin Musa Al-Qadim. diambil duitnya sama Harun Rashid. Betapa mulianya yang membuang duit, betapa hinanya yang mengambil duit kata dia. Oke, <laughs> ya aneh. Syaraf. Ya, mereka terangkat karena taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena harta. Faham tuh?